mohon nasihatnya dan bimbingannya agar anak semangat taklim dan semangat pula dalam bertahun di dalam dakwah ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah yang paling pertama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikokohkan dalam agama dan manhaj yang mulia ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesemangatan dalam thalabul ilm, dalam bertahun di atas dakwah dan dalam upaya meraih hal-hal yang bermanfaat itu nomor satu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah memilih sahabat memilih teman yang dekat bagi dia. Kalau dia memilih teman teman yang baik, yang semangat dalam tulabul ilm, semangat dalam bertahun di atas dakwah al-haq ini, maka besar kemungkinan dan harapan besar dia akan terbawa. Tapi sebaliknya, kalau dia berteman dan bersahabat berkumpul kesehariannya dengan orang-orang yang tidak seperti itu, nggak ada semangat, malas dan yang semisalnya, maka pun dia akan terseret ke lembah ketidaksemangatan dan malas dan yang semisalnya. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Nah, jika kita memahami dan mengetahui tentang mulianya belajar menuntut ilmu syar'i dan tahu naam nilai mulianya orang yang bertahun di atas dakwah di atas al-haq di atas yaitu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah itu yakin akan benarnya itu dan yakin tentang pemahaman yang demikian itu adalah hak dia akan terus mengejar kenapa? karena kalau tidak ada rasa cinta dan suka dan ingin terhadap perkara-perkara yang hak tadi yaitu taklim menuntut ilmu agama Allah maupun bertahun tas dakwah berat dia untuk melaksanakannya makanya kata pepatah Arab man ahabba syai'an yas'a ilaih Barang siapa yang suka sesuatu, cinta sesuatu, dia akan berusaha menempuh, mencari dan mendapati hal tersebut. Kalau kita cinta tentang dakwah ini, kita cinta tentang tulabul ilm, kita cinta untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita akan berupaya untuk mendapati itu semua karena kita cinta. Semangat itu ada untuk meraih itu gitu. Yang ketiga, tidak kalah kepentingnya adalah pembiasaan kita yakin bahwa tolabul ilm menuntut ilmu syar itu adalah baik yakin syar'an wa aklan kita yakin bahwa ta'awun di atas di atas dakwah atau secara umum ta'awun alal birri wa taqwa itu baik menurut syar'i dan akal sehat maka butuh pembiasaan oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan apa? Ta'awadul khaira fa innamal khairu bil adah. Hendaklah kalian membiasakan berbuat baik. Apa yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya biasakan kalian berbuat itu. Karena sungguh kebaikan itu akan diperoleh dengan apa? Dengan perbiasaan. Sekarang contoh yang wadah bagi kita, bagi antum semuanya, iya kan? Siapa dari antum yang mengingkari tentang baiknya berikshot berjamaah? Gak ada. Bagi yang ngerti sunnah, nah, ngerti keutamaan berjamaah, sholat di masjid, dia akan sangat menyatakan itu baik. Dengan pahala yang sudah dijanjikan dalam hadis yang sahih. Dengan derajat yang sudah dijanjikan dalam hadis, disebut dalam hadis yang sahih. Ana meyakini antum sangat mudah dan ringan untuk melakukan sholat berjamaah. Kenapa? Di antaranya bisa menghidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Antum terbiasa. Di samping apa? Hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, antum terbiasa melakukan itu. Sehingga ringan bagi antum. Mudah bagi antum ta'awadul khaira fa innamal khairu bil adah biasakan kalian berbuat baik karena kebaikan itu kan diperoleh dengan apa? dengan ada, dengan kebiasaan terus naam barakallahu fikum wallahu alam bisawab